Yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara kembali masalah yang berkaitan dengan akidah, masalah keyakinan, dan eh, hendaknya kita tidak pernah bosan untuk berbicara masalah akidah ini karena bahwa akidah adalah fondasi Ya, permasalahan yang berkaitan dengan keyakinan itu adalah fondasi di dalam kita beragama. Tatkala seseorang memiliki fondasi keimanan, akidah yang kuat, wa insyaallah taala akan memudahkan bagi dirinya untuk menguatkan sisi-sisi lainnya. Namun tatkala akidah ini lemah, maka sudah pasti perkara-perkara yang lainnya akan lemah. Nah, oleh karena itu marilah kita senantiasa mengulang-ulang, kita senantiasa memurajaah, kita senantiasa terus-menerus mendalami hal ihwal yang berkaitan dengan masalah keyakinan yang berkaitan dengan masalah akidah. Lebih-lebih lagi tatkala masalah keyakinan ini bersinggungan dengan masalah-masalah kesyirikan. Nah, ini tentunya memerlukan perhatian yang lebih dari diri kita supaya uh, kita tidak akan menyesal di kemudian hari dengan satu penyesalan yang tidak ada batasnya. Ikhwati akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Uh, di sekitar kita mungkin kita pernah melihat eh, saudara-saudara uh, saudara -saudara kita, teman-teman kita, anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita ya khususnya adalah yang masih kecil-kecil bahkan juga yang sudah besar sekalipun yang sudah mahasiswa sekalipun kita sering melihat e, mereka-mereka uh, mereka -mereka ini memakai yang namanya tamimah ya yang namanya tamimah nah tamimah ini berbagai macam bentuknya. Ya. Yang insya Allah nanti akan kita bahas di depan. Bahkan ketika kita memperhatikan kenyataan yang ada, ternyata dari kalangan mahasiswa bahkan selihat sendiri di antara mahasiswa yang kuliah di UGM saja itu masih menggunakan yang namanya tamimah. Ini notabene orang-orang yang terdidik sekalipun ya, masih menggunakan semacam ini. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang kiranya kurang terdidik? Ya tentunya akan lebih memungkinkan bagi mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan semacam ini ataupun konkretnya adalah memakai yang namanya tamimah. Nah, kenapa mereka memakai tamimah? Tentunya mereka memiliki maksud, memiliki tujuan ya dengan apa yang mereka lakukan. Yaitu dalam rangka ya untuk mencari keselamatan, dalam rangka untuk menolak e, mara bahaya, malapetaka, ya, dalam rangka mungkin yang lain lagi untuk supaya belajarnya lancar, pekerjaannya lancar, profesinya lancar dan seterusnya. Nah, ini adalah satu kenyataan yang boleh jadi di antara kita kaum muslimin melihat hal semacam itu dianggap sebagai satu hal yang biasa. Wah, tidak mengapa. Ya. Kenapa kita mengatakan itu tidak mengapa? Karena boleh jadi kita belum mengetahui hakikat dari e, permasalahan yang sangat berbahaya ini yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Dan hadis ini adalah hadis yang derajatnya uh, sahih. Nah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata telah menyebut ya, hal yang biasa dipakai oleh uh, kaum muslimin secara khusus dewasa ini. Ya sebagian ya dipakai oleh sebagian kaum muslimin dewasa ini. Padahal Rasulullah telah mengatakan sesungguhnya eh, jimat kemudian tamaim ini jamak dari tamimah yaitu pada dasarnya tamimah itu berupa tali baik yang dipakaikan di tangan ataupun yang dipakaikan di eh, leher dan juga atiwalah yaitu semacam susuk kalau di dalam bahasa kita. Maka semuanya itu adalah kesyirikan. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa hal itu ya, adalah merupakan kesyirikan, tentunya kita sebagai seorang Muslim yang baik adalah seorang Muslim yang menjunjung tinggi sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa hal ini merupakan uh, perkara yang masuk ke dalam kesyirikan, ya tentunya kita tidak akan kemudian meremehkannya. Nah, kita tidak akan meremehkannya. Dan kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang memakai tamimah ya. siapa yang memakai tamimah yang memakai campi-campi maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebankan urusannya kepada dirinya sendiri dan Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Dalam setiap perbuatan, pekerjaan, apapun yang kita lakukan, maka senantiasa kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seseorang melakukan perkara-perkara yang perkara itu adalah perkara yang baik, namun kemudian dirinya mengiringi dengan pemakaian ya jimat ataupun juga tiwalah yang semacam itu maka Allah Subhanahu wa taala justru akan menyerahkan ya urusannya kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri. Ya, tidak akan membantunya. Ya. Ini diantara peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang sahih dari Abu Bishr Al-Ansari radhiyallahu taala satu ketika annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih fa arsala rasulan an la yabqiyanna fi rukbati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatin illa kuti'at. Bahasanya suatu ketika dirinya menyertai Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam di dalam uh, satu safarnya, ya, dalam sebuah bepergian. Uh, namun pergian ini bepergian yang mana disampaikan oleh sebagian ulama ya aku tidak mengetahui ya perjalanan apakah itu ataupun bepergian apakah itu yang aku tidak menemukan uh, kisahnya Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus seorang utusan. Diutus untuk apakah orang tadi? yaitu agar Allah yabqiyanna fi rukbati ba'irin agar tidak menyisakan agar tidak membiarkan melekat pada leher unta kila datun min watarin ya berupa kalung tali ya kalung berupa tali ataupun kalung apa saja kecuali agar di putus ya tali tersebut. Ya, bahkan ternyata orang-orang yang memakaikan tamimah semacam ini sudah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ternyata pula bahwa tamimah ini tidak hanya dipakaikan kepada manusia, akan tapi juga dipakaikan kepada binatang ternaknya. Yang hal ini pun ya sering kita lihat di sekitar kita dewasa ini. Ada orang yang memakaikan pada leher-leher binatang ternaknya itu tali-tali yang dimaksudkan untuk mencari keselamatan. Ini yang terlarang. Adapun kalau seseorang e, menggantungkan tali-tali di lehernya akan tapi bukan dalam rangka untuk mencari keselamatan dari mara bahaya dari makhluk-makhluk yang tidak tampak dan semacamnya dan tali disutus semata-mata semisal hanya untuk menuntun dan yang semacamnya maka tentunya tidaklah mengapa bukanlah itu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun tali yang berfungsi sebagai alat untuk misalnya menuntun, mengarahkan binatang itu agar uh, sesuai dengan perjalanan yang diinginkan oleh tuannya, maka tidaklah mengapa. Dan itu jelas akan mem membantu mempermudah bagi si tuan uh, binatang tersebut ya untuk mengajak kemana dia mau, kemana yang dia kehendaki. Nah, kalau tidak ada tali semacam itu, boleh jadi akan sangat memakan waktu yang lama dan bahkan mungkin uh, akan menyenyakan waktu karena boleh jadi binatang itu lari kemana ya ke sana kemari tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh tuannya ya maka sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahasanya aruko ya aruko ini juga uh, dalam bahasa syariatnya itu maknanya adalah rukyah. Nah, maka pembahasan masalah rukyah ini ya ada pembahasan tersendiri yang ala kulihal pendapat yang paling kuat tentang masalah rukyah bahwa rukyah manakala dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat seperti menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut-sebut adalah nama Allah yang diminta adalah Allah kemudian berkeyakinan bahasanya yang menjadi uh, penyembuh yang bisa menghilangkan mara bahaya itu Allah dengan doa-doa yang maksur dengan doa-doa uh, bahkan sebagian para ulama menggunakan uh, mereka berpendapat harus menggunakan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang diketahui diketahui maknanya, lebih-lebih lagi menggunakan ayat Al-Qur'an ataupun hadis, maka rukyah yang semacam itu adalah rukyah yang diperkenankan. Namun ada pun rukyah dengan kemudian pembacaan jimat-jimat, pembacaan mantra-mantra yang tidak difahami oleh kebanyakan manusia. Yang bacaan-bacaan tersebut hakikatnya merupakan uh, akad ataupun perjanjian antara dukun dengan para jinnya maka tentunya rukyah yang semacam itu adalah rukyah yang dimasukkan ke dalam hadis Rasulullah SAW ini itu hadis uh, yang menjelaskan kepada kita ini termasuk di antara rukyah yang syirkiyah. Ya rukyah yang mengandung kesyirikan. Ya ini ringkasnya masalah rukyah di mana Rasulullah SAW dalam prakteknya beliau juga pernah merukyah, bahkan beliau juga pernah dirukyah oleh dua malaikat, dan juga beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk merukyah, dan beliau juga melihat para sahabatnya telah melakukan rukyah, namun karena rukyah-rukyah tersebut adalah rukyah yang sesuai dengan syariat, ataupun bahasa kita adalah ar-rukyah asyara'iyah, maka boleh. Nah, rukyah yang tidak diperkenankan, ya rukyah yang diharamkan, rukyah yang dianggap sebagai bentuk kesyirikan adalah ya rukyah pembacaan jampi-jampi, mantra-mantra yang kemudian mereka meminta pertolongan kepada para jin. Ya, inilah yang dilarang oleh uh, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ya. Maka masuk ke dalam uh, hadis tadi adalah tamimah ya, adalah tamimah. Ya tamimah ini dahulu pada zaman Rasulullah SAW yang dimaksud dengan tamimah itu adalah tali yang biasa dipakaikan kepada anak kecil ya biasanya seperti itu ya tali yang dipakaikan kepada anak-anak kecil dalam rangka untuk mencegah ain ya dalam rangka untuk mencegah ain yaitu supaya si anak kecil itu tidak terkena ain dari orang-orang yang memandangnya ya, ataupun dari pandangan jin dan yang lainnya supaya anak kecil itu tidaklah terkena ain. Nah biasanya pula bahwa tamimah ini yang zamannya adalah tamaim itu dipakaikan di leher-leher anak kecil. Nah wujud daripada tamimah ini terkadang berupa tulang belulang, ya, taring, ataupun yang semacamnya. Ya, bahkan kalau di uh, tanah Jawa, khususnya ada di, di Jawa Tengah, itu terkadang berupa kepala dari binatang kecil, ya, binatang yang hidup di pesawahan Kemudian dibunuh binatang tadi dan hanya diambil kepalanya dan kemudian ditusuk e, tengah kepalanya dan dimasuki dengan benang ataupun yang semacamnya dan kemudian dipakaikan di tangan bayi ini. Ya, ini yang biasa ataupun yang memang pernah saya lihat dan banyak saya lihat di lingkungan tanah Jawa. Yaitu orang tua memakaikannya dalam rangka supaya anak itu tidaklah terkena ain. Nah, tidaklah terganggu eh, dengan eh, ain dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Yaitu ain itu eh, penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan dan juga supaya tercegah dari berbagai macam penyakit yang lainnya. Nah, namun di antara tamimah yang dipakaikan kepada anak-anak Bahkan juga mantan anak-anak pun ada yang memakainya. Ini terkadang keluar dari kaidah asalnya yang menggunakan taring, yang menggunakan tulang belulang ataupun semacamnya. Nah, kemudian ada di antara orang-orang itu yang memakaikan tamimah ini akan tetapi berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ini kalau di dalam uh, bahasa keseharian yang ada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya itu sering disebut dengan raja. Ya, sering disebut dengan raja. Saya sendiri pernah beberapa kali merukyah orang ya, orang-orang yang mereka justru malah terganggu tatkala mereka ini menggunakan raja. Ada yang pernah seseorang yang terganggu dan tatkala Eh, kita mencari raja dengan bertanya terlebih dahulu kepada orang tua si anak yang kerasukan di mana letak raja itu ada sampai kemudian pernah ada yang kita temukan sebanyak 18 raja. Kemudian ada yang mereka kerasukan namun hanya memiliki satu raja. Dan bahkan beberapa hari yang lalu, nah, mungkin baru sekitar setengah bulan yang lalu, ada salah seorang ehwah yang tinggal di Jakarta, kerjanya di Jakarta. Namun orang tuanya memiliki rumah di daerah Jawa Timur di Madiun. Nah kemudian anaknya itu sering kerasukan. Terkadang kalau sudah menangis itu sehari semalam, nangis terus. Satu ketika setelah dia berupaya merukihnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan e, memberikan alamah tanda-tanda kepada dirinya ya, agar datang menuju ke rumah yang ada di Madiun. Dia diberi uh, tanda di dalam mimpinya satu benda tertentu yang kemudian alhamdulillah setelah kita cari di rumah yang di Madiun kita temukan ada saya menemukan benda tertentu tersebut dan saya beritahukan kepada si ehwah ini ternyata dia mengatakan iya benar ini yang saya lihat di dalam mimpi saya. Nah, apa setelah kita buka ternyata inilah raja. jadi ya, dalamnya dituliskan eh, ada sebagian ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada yang di sana hanya sekedar angka-angka. Yang ini merupakan barangkali sandi-sandi yang dimiliki oleh para dukun. Yang ini merupakan akad para dukun dengan para jinnya. Ya. Dan bentuknya macam-macam. Ya, ada yang sekedar berupa uh, lembaran kertas fotokopian ya, ini sudah khas begitu berisikan sebagian ayat Al-Quran dan bahkan ada yang dibalik-balik, ada yang merupakan potongan-potongan ayat dan yang lainnya. Dan bahkan ada yang raja ini bukan hanya semata-mata kertas, akan tetapi disertai dengan kulit binatang buas yaitu berupa kulit harimau. Ya, dan ini saya melihat sendiri dan saya melakukan pembersihan terhadap raja-raja tersebut. Disaksikan dengan beberapa teman-teman mahasiswa ketika itu. Sampai 18 e, eh, raja yang di dalamnya ada kulit harimaunya. Maka ala kulihal bagaimana seandainya tamimah itu merupakan ayat-ayat Al-Qur'an? Ya kalau kemudian uh, tamimah tersebut berupa ayat-ayat Al-Quran, sebagian ayat Al-Quran dan kemudian bahkan di sana ada ayat-ayat yang dibalik, ada sekedar angka-angka ini jelas kelihatan dustanya. Jelas itu merupakan uh, penipuan publik berkedokkan keagamaan. Ya orang yang tidak tahu, wah tahunya itu adalah bahasa Arab. Padahal setelah kita teliti ya banyak di situ tulisan-tulisan yang tidak bermakna. Hanya sekedar angka-angka. Kemudian kata-kata Allah, bahkan kemudian ada yang dibalik-balik di situ ayat-ayat Al-Qur'an dan seterusnya. Ini pembodohan terhadap masyarakat. Ya seandainya yang digantungkan itu berupa ayat Al-Quran bagaimana? kan itu baik. Nah, inilah yang terkadang kaum muslimin itu sering tertipu. Sering tertipu dengan praktek-praktek perdukunan yang semacam itu. Sebagian para ulama memperbolehkan seseorang yang mengalungkan ya ayat-ayat Al-Qur'an. Namun kita mesti melihat terlebih dahulu bahwa para ulama yang mengalungkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, para ulama yang menilai Eh, seseorang yang menggantungkan ayat Al-Quran ini adalah pada zaman itu dalam rangka untuk dihafal. Sehingga tidak kemudian dilipat-lipat menjadi benda tertentu. Ya, adapun yang sekarang ini mereka lipat-lipat dan kemudian dimasukkan ke dalam plastik biasanya ataupun kain mori dan kemudian baru dimasukkan ke dalam plastik. Nah, adapun yang digantungkan ketika itu adalah ayat Al-Qur'an yang tertulis Eh, di kertas ataupun di kulit ataupun di pelepah kurma dan yang semacamnya dalam rangka untuk dihafal. Maka itu pun khilaf para ulama. Sebagian memperbolehkan dan sebagian tidak memperbolehkan. Nah, akan tapi wallahu taala alam dalam hal ini pendapat yang lebih kuat kiranya bahwa meskipun itu adalah berupa uh, ayat Al-Qur'an, maka ini tetap tidak diperkenankan. Kenapa? Karena bahwa yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi adalah secara umum, yaitu tamimah tamimah seluruhnya ya, dilarang. Lebih-lebih lagi tatkala yang digantungkan itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an ini ada kemungkinan kemudian seseorang tadi malah menghinakan, melecehkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Bagaimana tidak? Maka sangat mungkin kemudian uh, tamimah tadi dibawa ke WC ya kemudian dibawa ke tempat-tempat yang kotor dan bahkan mungkin nanti keinjek-injek kena najis dan yang semacamnya ini tentunya malah kemudian e, meremehkan, menghinakan, merendahkan ayat-ayat Al-Quran dan seandainya saya ulang lagi itu memang berupa ayat-ayat Al-Quran yang murni semuanya ayat Al-Quran. Nah, adapun yang kalau kemudian sudah bercampur-campur dengan hal-hal yang lain tadi ini sudah kelihatan ini perdukunannya ya sudah kelihatan perdukunannya dan jelas bahwasanya itu adalah terlarang ya. ini diantara alasan yang paling kuat ya tatkala yang berupa tamimah itu adalah ayat Al-Quran Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah Nah kemudian apa saja ya, Apa saja yang masuk ke dalam kategori tamimah ataupun jamaknya tamaim ini. Ya. Maka di sana ada beberapa. Yang pertama berupa hijib ataupun jampi-jampi yang ditulis oleh para dukun. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Biasanya eh, mereka menuliskan mantra-mantra ataupun tulisan-tulisan tertentu yang ini hanya dipahami oleh orang-orang tertentu juga. Apa itu maknanya? Ya. Yang itu boleh jadi memang dipelajari di dalam dunia perdukunan. Ya, kalau tulisannya nanti berupa ini ini itu nanti akadnya dengan jin ini. Kalau itu itu tuh nanti berkaitan dengan ataupun akadnya dengan jin itu dan semacamnya. Ini yang diketahui oleh orang-orang perdukunan. Namun yang jelas dalam uh, tulisan tersebut kalau bagi orang-orang yang sudah tahu bahasa Arab, maka biasanya di situ bukan hanya ayat-ayat Al-Qur'an akan tapi kemudian ada kata-kata yang lain, ada sekedar angka-angka biasa yang itu hanya akan diketahui oleh orang-orang perdukunan. Kemudian yang kedua bisa berupa gelang. Ya, kayak tadi ber bisa berupa gelang yang kemudian gelang ini mungkin hanya berupa tali saja namun juga gelang ini boleh jadi berupa tali namun juga kemudian di eh, tali ini dimasukkan ke benda-benda tertentu bisa berupa taring bisa berupa kuku bisa berupa eh, tulang belulang yang lainnya bisa berupa kepala kayak tadi kepala dari binatang kecil ya semacam eh, apa namanya binatang kecil yang ya kayak semacam jangkrik misalnya ataupun Eh, yang semacamnya akan tapi hidup di pesawahan itu kalau yang dilakukan di Jawa. Nah, ini dipakaikan kepada anak-anak dalam rangka untuk menjaga, membentengi anak-anak itu supaya tidak terkena ain dan penyakit-penyakit yang lainnya. Atau bisa berupa cincin. Ya, kalau di tempat kita itu ada namanya berupa akik. Ya, maka akik itu kalau memakainya semata-mata dalam rangka untuk berhias untuk perhiasan. Apalagi dalam rangka untuk e, meniru Rasulullah yang juga mem memakai e, cincin. Dan yang dipakai tersebut bukan dalam rangka untuk melindungi diri dari berbagai macam mara bahaya. Bukan dalam rangka supaya dirinya selamat dengan akik tersebut ya, hanya semata-mata untuk perhiasan semisal maka insya Allah Taala tidak mengapa. Namun kalau kemudian dengan memakai akik, wah saya ini udah pakai akik nih, udah pakai cincin, saya pasti selamat. Tidak akan eh, terkena marah bahaya, tidak akan kena musibah, maka ini yang tidak diperbolehkan. Dan ini berarti masuk ke dalam tamimah. Nah ataupun eh, tali-tali e, yang kemudian di kaitkan dengan tali ini, digandengkan dengan tali ini bukan berupa benda-benda seperti uh, tadi seperti taring, kuku ataupun yang semacamnya akan tapi yang dikaitkan dengan tali ini bisa berupa tulisan. yang entah dia tulisan seperti tulisan Muhammad ataupun tulisan berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan ini pernah saya temui juga. Ya, salah seorang anak Lombok seingat saya ketika itu dia senantiasa memakainya dan dia pakai bukan di leher, bukan di tangan akan tapi memakainya di pinggang. Jadi benda ini dilipat sedemikian rupa, lipatnya itu memanjang dan kemudian dimasukkan ke kain dan setelah dimasukkan ke kain dan kemudian dimasukkan ke plastik dan dia senantiasa memakainya di pinggang. Nah, setelah saya buka ternyata sama. Isinya cuman raja kayak tadi. Ya, ini macam-macam daripada tamimah. Yang ala kulihal maka kita kaum muslimin, kaum mukminin tidak boleh memakai baik di tangan, baik di leher ataupun di pinggang ataupun di kaki eh, dalam rangka untuk mencegah datangnya madarat ataupun dalam rangka untuk jalbil masalih ataupun manfaah maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hal semacam itu masuk ke dalam ranah kesyirikan. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang yang kemudian memakai benda-benda tersebut dalam rangka untuk mencari keselamatan dalam rangka untuk mencegah balak maka berarti dirinya telah terjerumus ke dalam kesyirikan ya telah terjerumus ke dalam kesyirikan Kenapa? Karena orang tadi memiliki keyakinan bahwa benda tersebut memiliki pengaruh ya bahwa benda tersebut memiliki pengaruh. Nah, kalau kemudian seseorang berkeyakinan benda itu berpengaruh secara sendirinya, artinya memang benda itulah yang menyebabkan dirinya selamat. Benda itulah yang menghalang-halangi dirinya e, dari berbagai macam mara bahaya. Maka kalau seperti itu keadaannya wal billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala berarti orang tadi sudah masuk ke dalam asyirku al-akbar yaitu kesyirikan besar yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Namun kalau seseorang memakainya dia yakin bahwa yang menghilangkan, mencegah adanya madorot, adanya mafsadah, adanya musibah, adanya bala itu adalah Allah. Namun dirinya kemudian berkeyakinan bahwa benda itu menjadi sebab. Ya, benda itulah yang menjadi sebabnya sehingga Allah memberikan pertolongan kepada dirinya sehingga Allah mencegah dari dirinya berbagai macam bahaya dengan sebab benda tersebut maka orang tadi telah terjerumus ke dalam asyirku al-asghar ya asyirku al-asghar kenapa demikian ya karena orang tadi telah menjadikan satu benda tertentu itu menjadi sebab tertentu dari suatu perbuatan dari sesuatu e, perkara di mana Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidaklah menjadikan hal tersebut sebagai sebabnya seorang telah menjadikan sebab tamimah ya, ya menjadi sebab dirinya mendapatkan keselamatan. Tamimah menjadikan sebab dirinya terhindarkan dari berbagai macam eh, marah bahaya. Sementara Allah, sementara Rasulullah tidak pernah menjadikan tidak pernah menjelaskan bahasanya benda tersebut menjadi sebab seseorang terhindar dari marah bahaya. Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan benda tersebut menjadi sebab orang itu mendapatkan keselamatan. Ya, maka kalau orang tersebut berkeyakinan bahwa benda itu hanya sebab dan yang memberikan keselamatan adalah Allah dan yang menghindarkan dirinya dari berbagai macam bahaya itu adalah Allah maka dirinya terjerumus ke dalam asyirku al-asghar. Namun perlu kita ingatkan yang kita perhatikan yang kita ingat-ingat jangan ashornya ya jangan ashornya akan tapi hendaknya kita pandang yang kita pertimbangkan yang kita nilai yang kita ingat-ingat adalah asyirkunya yaitu kesyirikannya jadi meskipun asyirku al-asghar itu adalah syirik kecil, namun asyirku al-asghar ini merupakan minal kabair, merupakan dosa-dosa besar dan bahkan dosa yang eh, dosa besar yang paling besar. Yang di antara dosa-dosa besar. Dan tatkala seseorang terbiasa melakukan asyirku al-asghar, maka dia akan sangat mungkin nanti terjerumus ke dalam asyirku al-akbar. Kita lihat gunung yang tinggi menantang angin yang kencang. Gunung yang perkasa itu terdiri dari bebatuan. Terdiri dari banyak kerikil yang tersusun dan kemudian menjadilah benda yang kokoh maka demikian pula bisa saja dosa yang besar itu karena terakumulasinya, terkumpulkannya pada diri seseorang dosa-dosa kecil sehingga dirinya kemudian tercatat menjadi seorang e, fasik nah, karena banyaknya melakukan dosa kecil sehingga dirinya pun kemudian terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Ya ala kuli hal kesimpulannya bahwa kita tetap dilarang untuk memakai tamimah dalam semua jenisnya dan yang dipakai di mana saja. Kenapa? Karena kalau tidak masuk ke dalam syirik kecil, maka akan masuk ke dalam syirik besar. Yang kedua-duanya ini adalah dosa besar. Dan bahkan dosa besar yang paling besar. Nah, cuman bedanya kalau seseorang itu melakukan dosa syirik kecil masih ada kemungkinan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sebagian para ulama mengatakan tidak diampuni kecuali dengan taubat. Adapun syirik besar ketika seseorang mati dalam keadaan membawa dosa syirik besar ini dan belum bertaubat kepada Allah maka kata Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunkan ya, dosa syirik dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang levelnya ada di bawah dosa kesyirikan. Ya. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan wa mayyusyrik billah faqad alaihi al jannah wa ma'wahun nar wa malil zalimina min ansar. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan maka dirinya diharamkan masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada ya penolong pun seorang penolong pun di neraka ya tidak ada yang bisa menolong dirinya dari neraka. Ini perbedaan tentang syirik besar dan syirik kecil. Namun yang penting bagi diri kita, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak sampai melakukan kesyirikan baik yang kecilnya ataupun yang lebih-lebih yang besarnya. Nah boleh jadi di antara kita dahulu ada yang pernah memakai tamimah ada yang pernah datang ke dukun untuk ya apa namanya uh, meminta azimah jimat kepada mereka. Kemudian ternyata alhamdulillah bidznillahi taala kita kemudian tahu. Nah, bagaimana kemudian seharusnya seseorang yang dahulu pernah melakukan dosa-dosa ini dan kemudian tahu, maka sama dengan dosa-dosa yang lainnya. Maka seorang yang dahulu pernah melakukan intent itu ketahuilah besarnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'ah. Akan mengampunkan dosa seluruhnya. Namun dengan catatan bahwa dirinya harus bertaubat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya dengan taubatan nasuha itu dengan taubat yang sungguh-sungguh. Seperti apakah taubat nasuha? Yang pertama dia betul-betul menyesali. Menyesali bahwa itu adalah satu perbuatan yang tidak sepantasnya dia lakukan, namun dia lakukan Dia sesali. Dia yakini bahasa itu adalah sebuah kesalahan. Dan kemudian yang kedua, dirinya harus berlepas diri Ya rahmatullah. Melepaskan diri dari dosa tersebut. Kalau semisal masih memakai tamimah maka segera putuskan. Ya, segera putuskan tamimah tersebut karena dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dari Said bin Zubair dia mengatakan man qata'a damimatan min insanin kana ka'idli rukbatin rawahu waqi'. Barang siapa yang memotong, memutus tamimah yang dipakai oleh seseorang, maka seakan-akan seperti membebaskan seorang budak. Masya Allah. Kenapa? Karena orang tadi telah menyelamatkan saudaranya dari lembah kesyirikan. Ya, ini tatkala seseorang yang dahulu pernah memakai dan kemudian alhamdulillah ngaji dan tahu dan itu ternyata adalah dosa besar dan bahkan kesirikan maka bertaubat kepada Allah ya, kemudian memutuskan diri memutuskan jalur terhadap dosa tadi ya kalau misalnya e, dosa yang pernah dilakukan tuh karena dia tinggal di satu kampung maka tinggalkanlah kampung tersebut Kampung misalnya memang kampung kesirikan, tinggalkan kampung tersebut. Kemudian yang ketiga dia berkomitmen ya berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Ya, berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Dan yang keempat kemudian dia hendaknya memperbanyak melakukan amalan-amalan soleh ya melakukan amalan-amalan soleh sebagai pengganti dari amalan-amalan toleh, amalan-amalan salah yang pernah dia lakukan sebelumnya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan wa'ad bi'isayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jahat yang telah kalian lakukan dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan soleh. Yang mana amalan-amalan soleh ini akan menjadikan sebab Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian tinggalkanlah teman-teman yang buruk dan carilah teman-teman yang baik. Karena kata Rasulullah SAW, ya almaru ala dini khalilih. dura ahadukum ila man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu sangat mudah terpengaruh, terbawa oleh agama temannya. Dan kita maknai agama di sini mak maksudnya adalah Ya ad-din itu bisa maknanya adalah amal. Ya, seseorang itu sangat-sangat mudah mengikuti amalan-amalan teman dekatnya. Ya, amalan-amalan teman dekatnya. Kenapa kita katakan ad-din itu maknanya adalah amal? Eh, Saya soleh Ibnu Saimin rahimahullah ta'ala beliau membuat satu kaidah. Apabila ada kata ad-din dan e, kata adin ini dibicarakan dalam konteks keduniaan, maka adin itu maknanya adalah al-amal. Maknanya adalah amal perbuatan. Namun kalau kemudian adin ini dimasukkan dalam satu pembicaraan yang konteksnya adalah keakhiratan, maka adin maknanya adalah al-jaza. Ya, adin maknanya adalah pembalasan. Ya. Maka seseorang itu sangat mudah mengikuti amal perbuatan saudaranya. Oleh karena itu Rasul berpesan ya hendaknya kita pintar-pintar mencari seseorang yang hendak kita jadikan sebagai teman dekat kita. Ya ini beberapa langkah yang seharusnya dilakukan oleh seseorang tatkala dahulu ketika masih jahil itu melakukan e, tamimah mungkin, melakukan jambi-jambi mungkin, e, melakukan susuk mungkin dan yang lainnya, maka segeralah bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seseorang yang telah bertaubat dari dosa-dosa tamimah dan yang semacamnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan kita pun ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah demikian pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini yaitu berkaitan dengan masalah uh, tolak bala. Uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada diri kita untuk bisa memahami setiap kebenaran yang datang dari Allah bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Wa akhiru da'wana rabbil alamin. Maka waktu kita kembalikan kepada akhuna. Falyatafaddal mashkura. Kaum muslimin, sahabat muslim, para pendengar radio muslim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada karena tidak ada pertanyaan yang masuk ke meja redaksi Radio Muslim mungkin langsung saja kepada Alustad Abu Salman Hafidhullah Ta'ala akan memberikan kesimpulan untuk kajian di malam hari ini dengan tema Musibah Gelang Penolak Bala yang ditulis oleh Al-Akhuna Yulian Purnama Hafidhullah Ta'ala kepada Alustad Abu Salman Faliyatafadol Mashkura Baik. Uh, Hemokumullah eh, untuk menutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini mungkin kita perlu mengetahui nah kemudian bagaimana ya bagaimana cara kita untuk mencari keselamatan cara kita untuk menjauhkan diri kita dari barak dari musibah dan yang semacamnya maka yang pertama adalah kita hendaknya menjauhkan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan menjauhkan diri kita dari berbagai macam dosa kenapa karena itulah ya dosa itulah yang akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mendatangkan balaknya kepada kita. Satu contoh di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu Dan musibah apa saja yang menimpa kalian maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri dan Allah masih memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Dan juga diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ba'dul ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dan ini kita semuanya melihat. Yang ini semua kata Allah Subhanahu wa taala bima kasabat aydin nas. Ya, kerusakan yang ada ini semata-mata disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Nah, kemudian kerusakan yang ada ini kata Allah liyudikum ba'dalladzi amilul ahlam Kerusakan musibah bala yang ada ini ya Allah Subhanahu wa taala gunakan ya untuk mengingatkan orang-orang yang melakukannya la'allahum yarji'un mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya, maka yang pertama adalah marilah kita berusaha ya, bukan malah kita mengotori akidah kita dengan menggunakan tamimah dan yang semacamnya untuk memohon pertolongan kepada Allah akan tapi justru kita harus menjauhkan hal tersebut dari diri kita. Maka berapa banyak orang yang memakai raja dan parah dan bahkan kemudian akan mendapatkan berbagai macam gangguan. Ya, yang pertama, berusahalah kita menjauhkan diri eh, diri kita dari eh, melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tatkala kita memang menginginkan keselamatan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala satu ketika. Eh, ada satu kisah yang disampaikan oleh Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Zainab mengatakan, "Inna Abdullahi ra'a fi unuki khaitan." Sesungguhnya Abdullah ibnu Mas'ud melihat tali yang melingkar di leherku. Fakal maka kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya mahada apa ini? Kultu maka aku katakan kata Zainab khaitun rukya li fihi. Ini adalah tali yang aku gunakan untuk merukyah diriku. Ya, artinya yang dengan tali ini aku berharap mendapatkan keselamatan. Qalat maka kemudian Zainab mengatakan melanjutkan perkataannya fa akhadahu summa qata'ahu summa qala. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian mengambil tali tersebut dan memotongnya. Qal seraya berkata, "Antum alu Abdillah laghniyai syirki Kalian keluarga Abdullah bin Mas'ud ini seharusnya orang-orang yang tidak melakukan, tidak membutuhkan kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan semacam ini. Sami'tu Rasulullah SAW yakul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innar ruko wat tamaima wat tiwalata syirkun sungguhnya jampi-jampi ya, ataupun mantra-mantra tamimah dan tiwalah itu merupakan kesyirikan. Dan tatkala kita merasakan sesuatu tidak enak pada diri kita ataupun pada saudara kita, maka cukuplah kemudian kita memohon kepada Allah. Seperti di antaranya idza bil ba'sa, rabban nasi washfi antasyafi La syifa'i la syifa'uka Syifa'an la yugadur saqama ya. Usirlah sakit ini Wahai Robnya manusia Sembuhkanlah Sesungguhnya engkau adalah zat yang penyembuh Yang tidak ada kesembuhan Selain kesembuhan yang engkau berikan Kepada kami Kesembuhan yang tidak menyisakan Rasa sakit dan juga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, "Wa idza marittu wa huwa yashfi." Ketika aku sakit maka yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan atau doa-doa yang semacamnya yang memang warid eh, datang dari Rasulullah SAW ataupun doa-doa yang menunjukkan eh, makna yang benar yang diucapkan oleh seorang hamba dalam rangka memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mudah-mudahan uh, ada manfaatnya untuk kita semuanya dan kemudian kita sudahi kajian kita pada kesempatan malam hari ini.